Dan juga pendengar setia Radio Al-Bayinah dimanapun mereka berada. Karena ini live. Nah, mungkin banyak yang mendengarkan. Walhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas sebuah kenikmatan yang barakallahu fikum kita peroleh pada hari ini di mana kita kedatangan tamu yang utama, tamu yang mulia pada hari ini, hari yang cerah, walhamdulillah dan penuh berkah pada tanggal Barakallahu fikum. 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Januari tahun 2022. Nah, kita kedatangan tamu yang mulia, tamu yang utama. Naam, eh, Ustazuna, guru kita, Al-Fadil Al-Ustaz Abu Usama Abdurrahman Lombok, Hafizahullah Ta'ala Wara'a. Tayyip kunjungan beliau adalah sebuah kehormatan yang besar bagi kita semua, para talabatul ilm. Beliau berkenan untuk mengunjungi kita, para santri-santri yang haus akan nasihat dan bimbingan beliau. Barakallahu fikum. Fadal Ustaz. <laughs> Nah. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Nah, dan sekarang beliau sudah ada di hadapan kita semua. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini diawali dengan pembukaan. Tadi sudah kita mulai. Kemudian kita masuk kepada inti acara ta'lim dengan judul kiat sabar dan sabat. Ya, sabat itu artinya kokoh dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian dari jam setengah sepuluh sampai jam sebelas. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Sehingga bagi para tolabah yang punya pertanyaan atau ada permasalahan bisa diminta bimbingan dan tuntunan dari beliau hafizahullah taala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu selesai. Nah. Jadi sebelum kita memulai acara ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pantun untuk memulai acara Barakofikum. Kota Lombok elok nian memikat hatiku. Bila Tuan singgah di kota Sidayu, mohon jangan terburu-buru. Mohon dengan sangat, wahai saudaraku, simak dan hayatilah nasihat Tuan Guru. Pergi ke taman, hendak memetik melati. Bunga mawar memang indah, tapi awas dia berduri.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 Dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pertama kali, mari kita bersama-sama memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla الله خيرا Atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita dan pembagian nikmat darinya sungguh sangat-sangat banyak. Kita tidak mampu untuk menghitungnya apalagi kalau mensyukuri semuanya. Dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk mendapatkan segala ragam sanjungan dan pujian dari makhluknya. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menutupi hajat-hajat mereka di hidup ini. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah membagikan dengan penuh keadilan. Dengan penuh ketelitian. Segala ragam kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga tidak ada satu pun dari makhluk dalam pembagian ini yang merasa terzalimi barakallahu fikum semua makhluk mengakui akan keadilan Allah Azza wa Jalla padanya. Mengakui akan ketelitian dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Atau orang kafir kalau ditanya, siapa yang ini, siapa yang itu, mereka menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang syakirin. Yang tahu berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak hanya sebatas itu kita berharap. Semoga Allah Azza wa Jalla. melalui pintu kesyukuran kita ini menjadi orang yang didekatkan selalu di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Kedua kalinya saya mengajak untuk kita banyak-banyak bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. akan perjuangan besar yang telah beliau lakukan. Pengorbanan yang sangat tinggi yang telah beliau teladankan kepada kita untuk memikul, menyampaikan, menerima segala titah dari Allah Subhanahu wa taala. pengorbanan lahiriah dan batiniah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam memikul amanat dakwah yang besar menyelamatkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kebanyakan dari hamba Allah Azza wa Jalla ini tidak menerima ajakan, seruan beliau, panggilan beliau, bimbingan beliau. Sekali lagi, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mengikuti apa yang beliau bimbingkan menerima segala apa yang beliau ajarkan dan mampu mempraktikkan segala apa yang beliau telah teladankan. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, terlebih khusus talabatul ilm dan talibat yang saya hormati dan saya cintai. Setelah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan mengajak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui majlis ini juga saya menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas tidak akan seseorang bersyukur kepada Allah wa Azza wa Jalla yang tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui majelis ini pula saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khair. Atas siapapun kebaikan ini bisa terlaksana dan terwujud. Semoga Allah Azza wa Jalla mengganjarnya dengan ganjaran yang lebih dari apa yang telah dia korbankan dan perjuangkan. Terlebih kita semuanya harus berterima kasih para tulabul ilm terhadap keberadaan tempat pendidikan yang kita berada padanya. Berterima kasih kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dan kepada siapapun yang terlibat di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima segala apa yang mereka korbankan dari tenaga, dari pikiran, dari kesempatan, bahkan harta benda mereka. Semoga Allah menerima menjadi catatan amal soleh di sisinya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyira talabatil ilm yang saya hormati dan yang saya cintai. Semuanya kita memahami dan menyadari bahwa dunia yang kita berada padanya sangat-sangat memukau, menarik, memikat. Apalagi kalau dunia ini disebutkan oleh Nabi Alaihissalam senyumannya manis, terpandang hijau, sehingga tidak sedikit orang yang terlena dengannya, bahkan tidak sedikit orang yang telah terkapar karenanya. Jatuh se jauh jauhnya Terendahkan dan terhinakan. Benar-benar dunia yang kita berada padanya telah mewarnai tobiat seseorang Bani Adam bahkan telah merubah kondisi-kondisi Bani Adam itu sendiri dari mungkin dia adalah orang yang punya jiwa satria, pemberani, menjadi orang yang memiliki jiwa yang kerdil karena dunia. Atau menjadi jiwa yang jaban, penakut karena dunia. Ada orang yang sabar, sabar, sabar. Tapi di saat kemudian dia melirik kepada dunia, senyumannya yang memikat, warnanya yang hijau, ternyata kesabarannya itu luntur menjadi orang yang garang menjadi orang yang beringas, menjadi orang yang kejam karena dunia. Dari orang yang penuh dengan ketawaduan, tawaduk, seruannya menuju tawaduk, dan seterusnya. Karena dunia itu bisa berubah seketika menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang gampangan ghadab, yaitu marah, menjadi orang yang ujub, dan berbagai macam perubahan yang terjadi karena persoalan dunia. Ini sebagai sebuah gambaran. Memang dunia itu sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Apalagi di hadapan seseorang yang sedang berada dalam kebaikan yang terbaik, dalam kebagusan yang terbagus, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Quran tentang hakikat dunia. An-Nabiyu alaihi salatu wassalam menceritakan tentang hakikat dunia untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Hati-hati. Berhati-hati. Anda bergelut dengan dunia, hati-hati. Anda mau kembali ke kampung halaman misalkan, hati-hati. Anda di perjalanan, hati-hati. Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal hayatud dunya la'ib walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ib walahu. Permainan. Hal-hal yang melalaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul. Inna dunya hulwatun khadirah, Sesungguhnya dunia ini adalah manis. Hijau. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum dunya bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian tetapi yang dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dibentangkannya dunia Nabi Ali Shallallahu Wasallam telah menyebutkan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka. Celaka. Celaka. Orang-orang yang dikatakan budaknya dinar, budaknya dirham. Beberapa ayat atau hadis-hadis ini sebagai peringatan buat kita seseorang yang sedang berada dalam kebaikan yang terbaik. Kebagusan yang terbagus. Dari semua sisi. Bukankah Nabi Alaihissalam yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama? Orang yang terbaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamah. Dan yang mengajarkan Al-Quran. Terbaik kata Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mengerikan di hadapan orang yang terbaik itu ini dia terkait dengan persoalan dunia. Jangan sampai digambarkan bahwa dunia itu punya duit atau digambarkan hanya duit saja. Tidak. Kedudukan, ingin terkenal, ingin ini, ingin itu, ingin menjadi orang terdepan, ingin supaya semua orang memandang ke dirinya, ingin semuanya supaya panggilan terarah kepada dirinya, semuanya adalah dunia. Barakallahu fikum. Maka dunia ini memang benar-benar sejalan selaras dengan syahwat kita. sejalan dengan hawa yang kita miliki. Sejalan barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan cahaya ilmu untuk mengerti hakikat dunia dan mampu bertahan dengan di hadapan ujian-ujiannya. Allah turunkan kitab-kitabnya yang ditutup dengan kitab Al-Quranul Karim. Dan Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi dan para Rasulnya untuk membimbing, mengarahkan, memperingatkan akan bahaya hidup terkait dengan persoalan dunia. Allah Azza wa Jalla membangkitkan dan memunculkan warasatul anbiya yang akan mengestafet dakwah para nabi dan rasul tersebut terus di tengah-tengah umat ini rahimani wa rahimakumullah. Untuk sampai kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari cahaya ilmu. Untuk sampai kemudian menerima apa yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui utusan-utusan utusannya dan untuk kemudian menyambut bimbingan warasatul anbiya ini sangat-sangat terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat ter, eh, sangat terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang akan mendapatkannya satu pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Kedua, orang yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan di dalam hidupnya. Dari golongan dan lapisan manapun dia, dari anak manapun dia, Allah Azza wa Jalla yang memanggilnya yang memberikannya, yang memilihnya, Allah Subhanahu wa taala. Maka para tulabul ilm yang ada di hadapan saya ini berada dalam kebaikan yang sangat besar. Pilihan Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji, mendalami agamanya. Karena tanpa ada taufik dan pilihan Allah Azza wa Jalla ini, tidak akan sanggup seseorang. Menyingkirkan berbagai macam yang memikat hidupnya tadi. Membuang jauh-jauh dari benak pikirannya. Walaupun kemauan dan kecenderungan ada Tetapi dia mampu untuk menyingkirkan semuanya itu. Dia tinggalkan. Dia penuhi panggilan. Kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena anugerah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya dia tidak akan sanggup untuk meninggalkan dunia itu untuk duduk bersimpuh menghafal Al-Quran menghafal hadis-hadis Nabi alaihi belajar ahkam dia tidak akan punya kesanggupan kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka ingat kita dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid siapapun yang Allah inginkan kebaikan buatnya. Dari anak kecil, kemudian orang dewasa, orang tua, rijalan wanita, laki-laki atau perempuan. Siapapun dia bila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan padanya. Kebaikan sekecil apapun di dalam hidupnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggampangkan, memudahkan, membantu untuk dia bisa bertafakuh fi dinillah. Mengkaji dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Airon kebaikan yang disebut semua bentuk kebaikan. Dan mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Mulai dari yang ringan sampai kepada yang paling berat. Yang dekat sampai kepada yang jauh di dunia dan di akhirat. Mayyuridillahu bihi khairan. Siapapun yang Allah inginkan kebaikan buatnya. Untuk di dunia dan di akhiratnya. Kebaikan lahiriah dan batiniahnya. Allah Azza wa Jalla Jadikan dia berilmu faqih tentang agamanya rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Berarti antum para tulabul ilm berada pada kebaikan yang besar. Derajat yang tinggi. Tidak ada posisi derajat yang paling tinggi dalam status kemanusiaan melebihi orang yang memiliki ilmu agama. Terus mau cari status apa lagi? Yang lebih tinggi darinya tidak ada. Loh kok iya? Allah Azza wa Jalla mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti Allah Azza bersaksi pada kalimat atau terhadap kalimat la ilaha illallah yang dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang besar. Terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah Allah Azza wa Jalla bersaksi terhadap kalimat yang besar ini, Allah memasukkan juga persaksian dari hamba-hambanya terhadap kalimat yang besar ini. Kalimat La ilaha illallah. Barisan pertama kali yang dimasukkan adalah para malaikat. Yang kedua dimasukkan adalah dari lapisan manusia. Namun tidak semuanya mereka yang Allah masukkan dalam persaksian yang besar ini. Tidak semua lapisan manusia yang Allah Azza wa Jalla libatkan dalam persaksian yang besar ini Allah pilih dari mereka-mereka. Yang dipilih oleh Allah Azza wa Jadda adalah terbaik manusia. Siapa mereka yang terbaik itu? Wa ulul ilmi. Allah khususkan dari keumuman, keluarkan dari keumuman manusia untuk mempersaksikan perkara yang besar. Kalimat la ilaha illallah wa ulul ilmi orang yang memiliki ilmu. Berarti ini adalah kedudukan. Ini adalah posisi. Ini adalah martabat yang sangat tinggi orang-orang yang berilmu ma'asyara talabatil ilm. Kalau ada orang, sampai para ulama menjelaskan, kalau ada orang yang dari manusia ini melebihi orang yang berilmu, akan diangkat di saat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi karena tidak ada lagi yang lebih baik. Tidak ada lagi yang lebih tinggi kedudukannya. Dari orang yang berilmu. Allah Azza wa Jalla mengangkat mereka dalam persaksian yang besar. Barakallahu fikum. Lalu, kedudukan apa lagi yang kita cari? posisi yang mana lagi yang kita lirik? Derajat yang mana lagi yang kita akan angen-angenkan di dalam hidup? Tidak ada yang terbaik sekali lagi dari orang-orang yang memiliki ilmu agama. Tapi tentunya yang perlu diingat. Di saat kita bertemu dengan ayat-ayat yang terkait pujian sanjungan kepada orang yang berilmu. Atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa ketahuilah. Yang dimaksud dengan sanjungan dan pujian itu yang dimaksud dengan orang yang punya kedudukan tertinggi di kalangan manusia ini adalah orang yang berilmu tentang agamanya dan mengamalkan apa yang itu merupakan konsekuensi dari ilmu. Orang yang hanya mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan. Lalu tidak mengamalkan. Tidak pernah akan terpuji. Barakallahu fikum. Mengumpulkan, mengumpulkan. Tidak diamalkan. Tidak akan pernah menjadi orang yang terpuji hidupnya. Bahkan menjadi penggugat di dalam hidupnya ilmu tersebut rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dimanapun kita bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, atau pujian-pujian para ulama, ketahuilah yang dipuji itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Sehingga yang dituntut oleh Allah Azza Bagaimana seseorang itu bisa mengamalkan apa yang telah diketahui. Tidak menuntut semuanya jadi kiai, jadi ini, jadi itu, jadi alim, ulama. Allah Azza wa Jalla meminta. Allah Azza wa Jalla menuntut. Agar siapapun yang telah belajar ilmu agama untuk dia mengamalkan. Kalau dia berada pada posisi ini, dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mau jadi apa saja. Mau jadi ustadz, mau jadi da'i, mau jadi barakallahu fikum. Ya maaf-maaf jadi pedagang atau mungkin jadi apa e, tukang sampah rahiman dia mulia di sisi Allah azza wa jalla dia terhormat di sisi Allah azza wa jalla dia berkedudukan di sisi Allah azza wa jalla mungkin dalam pandangan dunia aduh betapa rendah kok dia jadi pemulung taruhlah mengumpulkan barang-barang bekas taruhlah. Barakallahu fikum. Bila dia berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, dia adalah orang yang terpandang di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia adalah orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu di saat kita belajar ilmu apapun, maka ingat. Ilmu ini akan berguna, akan bermanfaat apabila ilmu ini diamalkan. Latihan. Di saat kemudian mendapatkan dari ustadz bimbingan hadith al-arba'in an-nawawi. Hadith yang pertama innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'im ma nawa misalkan ingat keikhlasan itu adalah amalan hati saya berilmu tentang hadis ini berarti konsekuensinya harus saya amalkan dia coba mempelajari. Belajar untuk mengamalkan. Dalam setiap kegiatan-kegiatan yang itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dibangunkan. Dibunyikan bel untuk belajar. Datang waktunya disuruh menghafal, disuruh ini. Coba dipraktikkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam innamal a'malu bin niyat. Mungkin disuruh membersihkan halaman, menyapu. Atau barakallahu fikum ada yang bertugas untuk kemudian menjaga. Selama ini berada di dalam koridor ibadah kepada Allah Azza wa Hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawi menuntut untuk diamalkan pada semua koridor ibadah itu. Coba diamalkan. Jatuh, ya bangun. Oh, Ustadz datang. Hmm, sapu dengan nanti pergi Ustaznya duduk. Misalkan sadar lagi, bangun lagi. Ayo. Saya mengerjakan ini ikhlasan lillahi azza wa jalla. Bangun. Ya sapu. Barakallah. Ini latihan. Mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Dari satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jatuh dia. Berangkat dalam kerunda, marah, dan seterusnya. Aduh, berat. Jatuh, dia sadar Bangun lagi. Semangat. Ini adalah pengamalan apa yang dia telah ketahui rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu saya ingin menggambarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang sebuah kenyataan yang beliau hadapi dan sebuah kenyataan yang beliau alami dan saksikan di masa beliau dan juga tentunya di masa sekarang ini akan lebih rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mengatakan rahimahullah wa minal ma'lum alladhi la yunkiruhu aqil. أن الناس في زماننا هذا قد فشى فيهم الجهل sesuatu yang memang kita ilmui semuanya dan tidak ada seorang pun yang berakal mengingkarinya bahwa manusia di zaman kita ini berada di dalam kejahilan fasha tersebar. Di tengah-tengah mereka kebodohan. Dengan dua bentuknya. Al-Basir wal-Murakkab. Al-Basir dijelaskan dengan berbagai macam bentuknya. Jahal Basir. Dia tidak mengetahui jahil, tetapi dia tahu dirinya jahil. Kalau al-murakkab ini adalah jahil, dia tidak tahu dirinya jahil, setelah itu menampilkan diri alim. Ini jahil murakkab. Apakah mereka berada di kampung-kampung, kata beliau, atau di kota-kota? Beliau kemudian menyebutkan apa yang beliau saksikan waqad bakhilal ulama bitta'lim fil masajid wa majami'in nas. Yang beliau saksikan adalah kekurangan. Kalau bahasa kasarnya bakhil yang beliau sebutkan. Barisan orang-orang yang berilmu yang mau mengajarkan manusia. Tiadalah mereka kecuali sedikit yang mengerti tentang kedudukan dakwah ilallah azza wa jalla mengajarkan manusia fidinillah tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah banyak perkara-perkara yang menjadi penyebab munculnya matinya hati dan lemahnya iman dan jiwa. Menebar di sana sini. Beliau menggambarkan agar kita mengerti bahwa kedudukan para tulabul ilm, rijalan wanisa di masa-masa sekarang ini adalah sangat-sangat besar. Posisi mereka, fungsi mereka, Beliau mengajak kita untuk kemudian menyelami. Bermunculan perkara-perkara yang akan mematikan hati. Melemahkan iman, melemahkan jiwa. Sehingga tidak ada satu pun dari rumah. Kecuali di situ ada yang disebut dengan wasail. Hal yang akan merusak mematikan jiwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena begitu menjamurnya perkara-perkara yang merusak ini. Dari yang Allahu yang menyia-nyiakan. Dari film, kemudian agani, drama-drama, sinetron dan yang semisalnya. Wal billah lebih dari itu. Hal yang akan merusak kejiwaan sehingga berubah menjadi jiwa yang bersifat binatang ingin melampiaskan semata syahwatnya barakallahu fikum. Ini terjadi. Beliau saksikan. Beliau sodorkan kepada kita sebuah kenyataan yang beliau telah dalami dan alami barakallahu fikum. Ini yang kita sebutkan di depan terkait dengan persoalan dunia sekali lagi kalau bukan karena panggilan Allah dan taufik dari Allah. Kita tidak akan bisa selamat dari itu semua. Kita tidak akan sanggup untuk kemudian menyingkirkan apalagi menanamkan kebencian terhadap itu pada diri kita. Kata beliau, sungguh kebanyakan Bani Adam manusia telah menukar kebaikan yang Allah Azza wa Jalla perlihatkan melalui agamanya dengan sesuatu yang bernilai rendahan. Ditukar barakallahu fikum. keselamatan hidup ditukar dengan hal yang membahayakan agama dan dunia mereka. Ini yang terjadi. Oleh karena itu kata beliau. Takasaratihi syurur. Bermunculan berbagai macam bentuk kejahatan. Watatabaat fihi fitan berkesinambungan dan bersusulan berbagai macam bentuk fitnah. Watahaqqaqat fihi din. Nyata, nampak, benar-benar terbukti dan terwujud tentang keasingan agama. Menebar wasail zaik wal inhiraf. Wasail media-media yang berbau penyimpangan dan penyelewengan. Maka disinilah kata beliau pesan. innahu yajib ala kulli talibin il, talib ilmin ayyujannida nafsahu wa ayyubazzila juhdahu fi sabili isalil khairi wal huda wan nur ila al bashariyati kulliha kenyataannya seperti ini kejelekan kerusakan kejahatan bagikan jamur barakallahu fikum di musim penghujan muncul baru. Muncul lagi. Fitnah ini terjadi, muncul lagi. Beliau berpesan kepada kita semuanya. Wajib. Wajib atas setiap penuntut ilmu untuk menyiapkan dirinya menjadikan dirinya sebagai jundun, sebagai tentara yang siap terjun barakallahu fikum. Yajib ala kulli talibi ilmin ayujannida nafsahu. Menyiapkan dirinya untuk terjun kemudian mengorbankan segala kemampuannya untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan al-huda petunjuk, menyampaikan an-nur cahaya kepada al-bashariyah, kepada manusia. Ini yang harus dilakukan. Alhamdulillah kita masih terbimbing dan dibimbing. Terkadang harus dimarahi mungkin. Oleh orang-orang yang terbaik di dalam hidup kita ini. Setelah kedua orang tua kita sebagai seorang sunni salafi. Lalu pindah ke tempat seseorang yang lebih dari kedua orang tua kita memperhatikan ibadah kita, mengajari kepada kita ilmu. Semuanya ini adalah nikmat yang sangat besar di dalam hidup bagi kita. Harus disadari dan disadari. Insya Allah tidak ada yang namanya kedua orang tua yang mengenal kebaikan lalu menginginkan kejelekan pada anaknya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mempertemukan dengan seseorang yang mengajari kita, membimbing kita, memiliki ilmu. Tidak pernah dia akan menginginkan kejelekan kepada kita. Barakallahu fikum. Kondisi kebaikan ini rahimani wa rahimakumullah. Harus kita manfaatkan harus kita manfaatkan barakallahu fikum. Bagaimana? Menyiapkan diri. Menjadi apa? Tentara. Ya, ya saya menghafal ini kok susah, ini susah, aduh saya nilainya banyak merah. Siapkan diri. Kalau suatu saat Anda bukan menjadi seorang pengajar misalkan, tapi Anda menjadi petani misalkan. Anda menjadi nelayan. Anda menjadi ini, menjadi itu. Semuanya menuntut. Semua apa yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Agar engkau menjadi terbaik padanya. Nelayan-nelayan yang terbaik. Pedagang-pedagang yang terbaik. Da'i-da'i yang terbaik. Ini kan menyiapkan. Nah, kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup seperti ini. Dari kondisi kedua orang yang menginginkan kebaikan. Lalu disambut oleh yang membantu kedua orang tua kita untuk kita menjadi orang baik. Jangan sampai kita sia-siakan peluang ini. Kita manfaatkan. Belajar mendidik hidup kita ini mengarahkannya kepada yang lebih baik. Karena kalau sampai kita sudah genggam dunia atau surga dunia ini, dalam tanda kutip, surga dunia ini tentu dengan pandangan ahlu sunnati wal jamaah, ma'rifatullah, mengenal hakak Allah Azza wa Jalla. Ini adalah surganya dunia. Maka dengan ini dia akan mencapai surga di akhirat kelak harus dipersiapkan diri. Untuk mau jadi apapun engkau, engkau akan berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup. Mau jadi orang da'i sebagai seorang ustaz, sebagai seorang da'i ilallah azza jalla, akan berhadapan dengan ujian, ujian, ujian, ujian. Akan berhadapan dengan apa yang digambarkan oleh beliau kejelekan dan kejahatan hidup. Kita yang sedang berada dalam kebaikan yang besar ini harus kita persiapkan diri. Kita tidak mungkin akan menyiapkan mental, menyiapkan diri kita sendiri kalau tanpa melalui ilmu agama. Tidak bisa. Anda mau latihan bela diri supaya bisa saya hadapi semuanya. Oh, Anda lemah. Anda lemah. Walaupun mungkin otot Anda, wah luar biasa. Anda ada yang sama di pondok ini ototnya misalkan. Iya. Anda lemah. Kekuatan itu ada di dalam sini. Barakallahu fikum. Ini yang harus dididik, diperbaiki, dibina, dibenahi. Dan ini tidak mungkin tanpa ilmu barakallahu fikum. Tidak bisa rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Beliau kemudian melangsungkan. Harus mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan an-nur cahaya menyampaikan al-huda kepada semua lapisan manusia. Litahya ba'da mautiha hayatan tayyibah mubarakah. Agar dia hidup. Menjadi kehidupan yang baik dan berberkah. Agar mereka-mereka yang lalai teringatkan dan orang-orang jahil bisa terbimbing barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini bimbingan beliau rahimahullahu ta'ala. Rahmatan wasi'ah. Oleh karena itu. Karena posisi menuntut ilmu itu adalah besar. Bagi setan-setan, baik dari kalangan jin dan kalangan manusia, ini adalah orang yang berbahaya. Orang-orang yang berbahaya. Orang yang belajar ilmu agama ini sangat membahayakan upaya usaha pengerusakan iblis dan bala tentaranya. Loh kok iya? Ya. Yang akan menyempitkan pergerakan iblis dan bala tentaranya. Baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia para penuntut ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga permusuhan yang diarahkan kepada mereka adalah besar. Upaya-upaya mengusir orang-orang yang belajar agama itu adalah berbagai cara yang akan ditempuhnya. Langkah-langkah untuk bisa mengusir Ali, mengusir Muhammad, mengusir ini, mengusir itu. Dicari kelemahannya di mana? Dipantau olehnya untuk kemudian bisa ditendang dari majelis ilmu karena duduknya dia belajar ilmu agama ini membahayakan. Dengan ilmu dia bisa membebaskan dirinya dari belenggu setan. Dengan ilmu dia bisa membebaskan orang tuanya mungkin kalau orang tuanya belum mendapatkan hidayah dan taufik. Ini bahaya. Dengan ilmu dia bisa mengajarkan, membimbing adik-adiknya, saudari-saudarinya, atau mungkin kakaknya untuk lepas dari belenggunya. Atau dia menyampaikan kehayalan ramai melalui tulisannya, melalui khutbahnya, melalui pengajaran-pengajarannya. Ini berbahaya. Sehingga setan terus berupaya untuk bisa mengusir para tulabul ilm. Maka tidak ada yang paling atau jalan yang paling licin untuk mengusir seumuran sampeyan-sampeyan ini kecuali dibangkitkan emosional syahwatnya ay dunyawinya barakallahu fikum kepingin ini kepingin itu ingin mulai berpikir setelah bercita-cita berangan-angan mulai masuk dalam pikiran mengganggu semuanya terus datang ke Ustaz Afwan Ustaz saya kepingin Eh, belajar ke masyayikh ke Arab Saudi cuma tidak punya modal kita, gitu lah anda mau eh, cari modal dulu atau yang satu lagi anda kepingin nikah tapi tidak punya modal terus ada lagi urusan aduh orang tuaku e, butuh bantuan ini padahal kan tidak tapi ya itulah setan memasukkan berbagai macam untuk kemudian menjadi bahan pikiran. Barakallahu fikum. Setelah menjadi bahan, menjadi beban. Mengganggu ini, mengganggu itu, terus tidak semangat lagi. Nampak? Ini pekerjaan setan untuk bisa mengusir seseorang yang belajar ilmu. Kalau bisa mengusir Ali tarullah Ali ini dari kampung yang sangat jauh dari perkotaan. Berarti setelah diusir Ali ini sekian akan mampu untuk kemudian dijebak oleh setan di kampungnya. Barakallahu fikum. Berarti kan berarti cuma satu loh. Di sekian ratusan orang, ada satu yang berasal dari kampung yang sangat jauh. Bisa diusir oleh setan ini dari majlis. Berarti dia akan mampu melakukan pengerusakan di daerah itu. Yang tadinya kalau ini muncul menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berilmu buat dirinya, buat orang lain, ini adalah bahaya. Diusir bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Berarti kebaikan yang besar ini membutuhkan kesabaran barakallahu fikum. Kebaikan yang besar ini membutuhkan as-sabat, kekokohan padanya keistiqomahan. Karena tadi lawannya adalah besar. Yang akan mengusir dia dari majlis kebaikan ini sangat banyak dan sangat berbahaya. Kemana dia harus meminta perlindungan? Kemana dia harus menggantungkan dirinya? maka dia harus pertama kali untuk kemudian menanamkan pada dirinya as-sabru Kesabaran. As-sabat yaitu kekokohan, keistiqomahan barakallahu fikum. Kalau seseorang sudah menginginkan as-sabru Lalu dia berupaya. Lalu kemudian menginginkan keistiqomahan. Lalu dia berupaya. Sebentar. Insya Allah. Allah akan titipkan buat engkau kesabaran. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan natijah al-istiqamah. Karena kesabaran ketika belajar itu adalah natijah. Sebuah nilai keistiqomahan ketika belajar ilmu agama itu adalah natijah, sebuah nilai yang didapatkan barakallahu fikum. Melalui apa nilai ini akan didapatkan dan diperoleh? Satu, dibimbingkan oleh beliau barakallahu fikum ayya'malu bi'ilmihim zahiran wa batinah. untuk bisa mendapatkan nilai atau natijah kesabaran. Dan juga as dan kekokohan di dalam belajar ilmu agama ini. Maka harus dia menempuh upaya-upaya pada dirinya. Pertama kali, ayya'malu bi'ilmihim zahiran wa batina. Dia harus mengamalkan. Dia harus menerapkan ilmu mereka. Zahiran wa batina. Lahiriahnya adalah penampilan ilmu yang telah dipelajarinya dia mencoba untuk mengukir dirinya sebaik-baik mungkin. Dengan ukiran ilmu agama. Dari tutur katanya. Dari perangai dan akhlaknya. Nampak itu adalah pengamalan ilmu agama. Wabatinan ini yang memang membutuhkan perjuangan yang besar. Karena semua amalan-amalan batin itu bermuara pada al-qalbu, hati. Di saat setan tahu kalau amir pimpinan lahiriah kita ini ada pada sekerat daging dan segumpal darah. Inilah yang disasar pertama kali untuk dirusak. Setan tahu barakallahu fikum. Kalau ternyata muara atau amir seluruh organ tubuh ini ada pada segerat daging, maka inilah yang pertama kali akan dirusaknya. Ini yang disasar. Kalau ini sudah rusak amalan yang ada di dalam sekerat daging ini, rusak, tentu akan menentukan kerusakan di luar. Bagaimana kalau ada orang yang ini sudah rusak tapi dia berusaha menyembunyikan. Sebentar. Sebentar. Tidak lama. Akan terungkap semua apa yang disembunyikan. Tidak lama. Tidak sanggup dia akan mempertahankannya. Karena yang akan menjadi pengungkap apa yang ada di dalam batin adalah lahiriah kita ini. Pertama kali lisannya. Kita tidak tahu. tahunya kita Masya Allah. Lahiriahnya baik, bagus. Semuanya barakallahu fikum. Tiba-tiba, ah, satu, dua, tiga, misalkanlah. Kalau kita mau berhitung kan tidak boleh. Oh, tuh. kaget, terkejut. Jangan heran. Karena lahiriah ini dijadikan sebagai pengungkap. Amir. Pimpinan seluruh jasad. Yaitu sekrat daging segumpal darah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang berupaya menyembunyikan misalkan. Tunggu sebentar umurnya. Sebulan mungkin mampu. Berikutnya ya, sudah mulai kelihatan. Terus demikian. Nah, kata beliau, dia mengamalkan baltina ilmu yang telah dipelajarinya. Belajar usul salasah sampai kemudian terkait tentang masalah ibadat. Disebutkan ada ibadah al khosyah rasa takut. Kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah. Khusyuk, kemudian apa namanya ya keikhlasan dan seterusnya. Amalan-amalan besar yang semuanya itu ada di dalam batin. Harus kita kedepankan dalam upaya memperbaikinya. Harus kita kedepankan dalam upaya membenahinya Ini yang harus kita utamakan. Toharoh. Mensucikan jiwa. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kalau kita menginginkan kesabaran titipan dari Allah Azza wa Jalla di saat belajar, ketahuilah bahwa kesabaran ini adalah sebuah nilai dari Allah. Demikian juga as-sabat, keistiqomah. Istiqomah tita'atillah misalkan. Termasuk di dalamnya belajar ilmu agama. Ini adalah natijah. Sebuah nilai yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga engkau menjadi sabar di dalam belajar ilmu engkau menjadi sabat. Dalam belajar ilmu sekali lagi apa yang engkau telah upayakan dalam proses belajar tersebut. Termasuk di antaranya apa yang dibimbingkan oleh beliau yaitu berupaya mengamalkan ilmu zahiran wa batina. Dia belajar tentang tawakal, ya, menyerahkan dengan penuh kejujuran diri dan usaha kepada Allah Azza wa Jalla. Ini amalan tawakal adalah amalan batiniah. saat dia semangat menghafal ini, menghafal itu. Mengkaji ini, mengkaji itu. Bersemangat. Ingat. Anda sudah belajar tawakal. Engkau telah berupaya. Engkau telah berusaha. Dengan semaksimal kemampuan yang engkau miliki. Serahkan. Serahkan hasil dan nilainya kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat engkau mengamalkan ini, engkau akan diuji. Ah, mulai dari lisan guru, taruhlah misalkan. Ya, lo kok mas, tidak faham-faham ya Padahal sudah bersemangat. Nah, ini ujian. Jangan minder. Dengan kata dan kalimat itu. Mungkin di situ kita punya teman <clears throat> berjuang tidak seperti kita berjuang, tetapi dia berada di depan kita. Ujian. Anda tadi sudah belajar untuk tawakal. Menyerahkannya nilai menyerahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini amalan besar loh. Berarti Anda akan diuji oleh Allah. Akan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui lisan ustaz kita. Iya, atau mungkin melalui teman-teman kita. Nah, jangan. Jaga amalan ini. Anda sudah beramal yang besar engkau serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya hanya berupaya dan berusaha. Kan begitu hidup ini. Ya kalau jatuh bangun itu adalah kewajaran. Terjatuh itu adalah kewajaran. Tapi untuk kemudian mampunya kita bangun dari yang jatuh ini sekali lagi itu adalah natijah. Nilai yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla pada upaya dan usaha kita ma'asyarat ma'asyarat talabatil ilm akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semua yang terkait dengan amalan kita di lingkungan orang-orang yang baik itu ujiannya besar. Tetapi dengan adanya teman yang baik akan bisa meringankan yang berat. Akan bisa menjadikan yang besar itu kecil. Apalagi kalau kita dibimbing, diarahkan oleh guru-guru kita. Disinilah nikmat hidup bersama orang-orang yang baik. Dan itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa ayyahtammu binashrihi wa bayanihi linnas iqtida'an bi anbiya'illahi wa rusulihi was salihin min ibadihi punya ihtimam yang besar. Untuk kemudian menyampaikan apa yang dia telah ketahui. Mungkin ada temannya kurang, dia tidak membiarkan kemudian menganggap dirinya lebih dari temannya. Tapi dia gandeng tangan temannya. Ayo, kita sama-sama. Ayo, kita murojaah berbarengan. Dia sedih melihat temannya. Tidak kemudian beriang gemes. Terserah. Abimu siapa? Iya. Jangan. Saya mengarahkan ini kepada para tullah ilm. Mungkin belum ada kesempatan untuk kemudian menyampaikannya karena kita masih dalam lingkungan pondok. menyebarkan kehayalan ramai ke teman-teman kita di luar. Tapi di lingkungan itu ada teman-teman kita. Yang kita diberikan kemajuan oleh Allah Azza wa Jalla. Teman yang sekelas dengan kita belum. Ayo, gandeng tangannya. Mungkin dia malu untuk kemudian apa namanya eh, apa untuk meminta bimbingan ya orangnya kok semakin minder. Jangan dibiarkan. Harus kita berupaya untuk menolongnya dan membantunya barakallahu fikum. Menyodorkan apa? Nah, kalau sudah di lingkungan pendidikan ini nampak ihtimam kita. Perhatian kita yang tinggi dan dalam untuk menebarkan memberikan faedah kepada orang lain Semoga latihan seperti ini menjadi modal untuk kita bisa terjun di tengah-tengah umat barakallahu fikum. Memiliki ihtimam, perhatian yang dalam untuk menyebarkan kepada segenap lapisan. Sekarang kita mulai belajar memberikan ihtimam kepada saudara kita yang sama-sama belajar kepada kita, membantu dia, menolong, Jangan sampai kita cuek ketika teman kita apaan mas. Anak kok tidak faham. Minta tolong mungkin saya bisa. Iya. Yeah. Padahal dia mampu untuk melakukan itu. Membimbing temannya. Tapi alasannya coba ke situ. Jangan begitu. An-Nabi alaihi salatu wassalam yakul. Man istata'a ayyan akhahu falyaf'al. Siapa saja yang mampu memberikan saudaranya manfaat, berikan. Karena tidak ada kebaikan yang dilakukan sekecil apapun kecuali Allah akan mengganjar dengan nilai yang lebih besar dari kebaikan yang kita lakukan. Allah Azza wa Jalla akan mengganjar dengan nilai yang lebih besar dari apa yang kita lakukan barakallahu fikum. Yang ketiga, sekali lagi, kesabaran itu adalah natijah. Nilai, hasil, as itu adalah nilai dan hasil sebuah anugerah dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dari upaya-upaya upaya-upaya yang kita lakukan. Termasuk diantaranya untuk mendapatkan hasil dan nilai tersebut wa ayyukhlisu lillahi fi talabihim lil ilmi wa ta'limihi linnas bihaitsu la yarjuna thawaba illa min Allah wa la yakhshawna ahadan min al khalqi siwa yang ketiga adalah mereka mengikhlaskan niatnya ketika mencari ilmu Abi Umi menganjurkan Fadhan Anda belajar di Mahat Fulan, Mahat Fulan, Mahat Fulan, Ustadz Fulan. Umi dan Abi menganjurkan untuk belajar. Barakallahu fikum. Ini Abi Umi. Kalau kita mau jujur, berarti abi Umiku menginginkan kebaikan buat diriku. Coba dilihat. Yang mendorong abi ummi untuk kemudian mendorong kita belajar. Siapa? Tidak ada. Kecuali pemilik kedua abi ummi kita ini. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengkaji ayatnya kita tahu bahwa yang memerintahkan sesungguhnya kita untuk belajar adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melaksanakan perintah ini, berarti kita sudah beribadah kepada Allah dan sudah berbakti kepada kedua orang tua. untuk bisa mendapatkan nilai yang besar yang harus diperhatikan. Keikhlasan engkau di saat menjalankan perintah Allah. Bagaimana bentuknya? Cari keridoan Allah. Cari nilai dari Allah. Kedua orang tua pasti ridho. Akan cinta dan sayang barakallah fikum kalau kita benar-benar mengarahkan bahwa yang memerintahkan kita belajar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan, kita lakukan perintahnya. Kita cari cinta dan ridhonya. Kedua orang tua kita. Allah yang menanamkan kecintaan dan keridhaan itu. Barakallahu fikum. Yang keempat. Wa ayyata'allamu lil ilmi at-tawaddu'a. والحلم والسكينة والوقار طاعة لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم به وبأولي العلم والنهى والزهد والورع والتقى الذين حفظ الله بهم فنون العلم الشريفة الشريف أعني الصحابة والتابعين وتابعيهم في كل زمان ومكان min a'immatil ilmi wal fadli wad din ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih hatta ya'tika hatta ya'tiyaka min rabbikal yaqin mereka para penuntut ilmu melalui ilmu ini harus belajar tawaduk harus belajar at-tawadu. Berarti melatih. Mengamalkan. Ilmu yang telah kita dapatkan. Untuk kemudian mendapatkan sifat-sifat akhlak-akhlak yang agung dan mulia. Sifat tawadu. Kemudian sifat penuh kasih dan sayang bawaan yang tenang, tentram. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mutaba'ah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meladan meneladani para sahabat Nabi Ridwanul Alim ajma'in tabi'in dan tabi'it tabi'in berikut para a'immah dalam setiap masa. Mereka-mereka itulah yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Maka dengan petunjuk itulah engkau mencari petunjuk itu. Sampai keyakinan menghampirimu, kata beliau, Barakallah fikum. Subhanallah. Ini yang keempat Dan ini yang harus terus kita tanamkan. Berakhlak dengan akhlak yang agung dan mulia. Melatih barakallahu fikum. Yang terakhir yang beliau titipkan rahimahullahu taala wa biru harus melatih diri untuk kemudian as-sabar Perlu dilatih. Melatih diri untuk kemudian punya kesabaran. Alal azalladhi la buddha minhu li talibil ilm. Atas gangguan yang itu pasti terjadi bagi para penuntut ilmu. Apalagi bagi orang yang tampil melaksanakan hak-hak ilmu, ay mengamalkannya terjun di medan dakwah barakallahu fikum maka ini sangat-sangat membutuhkan atau sangat membutuhkan kesungguh-sungguhan, kejujuran, wa ikhlasin dan keikhlasan kata beliau rahimahullahu taala. Zuhur jam 11.40. <laughs> Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kelima adalah bersabar. Tadi di atas sudah kita gambarkan. Tidak ada orang yang terbaik dalam barisan manusia. Berarti tidak ada yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada yang paling tinggi posisinya tidak ada yang paling tinggi kedudukannya. Berarti orang-orang tinggi inilah yang akan mendapatkan ujian kelasnya kelas tinggi. Loh kok bisa? Memang itulah dia. Sebuah sunnatullah dalam perjalanan hidup ini. Di saat sadar seseorang berada dalam kebaikan yang besar, ujiannya juga besar. Keistiqomahannya luar biasa. Ujiannya juga besar. An-Nabi alaihi salatu wassalam yakul. Ashadun nasi bala al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal. Orang yang paling keras, dahsyat, mengerikan, menakutkan ujiannya para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal yang berjalan terus al-amsalu fal-amsal. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kalau pada agamanya ini salb, kokoh, kuat. Ishtaddal bala'u. Akan bertambah ujian dan cobaan. Barakallah fikum. Sehingga dimanapun kita berada, mesti beriringan dengan ujian dan cobaan. Ada yang lulus, ada yang gak lulus. Itu adalah sunnatullah. Namun ujian itu adalah pasti. Di saat ada orang yang berada pada posisi yang paling tinggi. Posisi yang paling teratas. Kedudukan yang paling terdepan maka ujiannya pula kelas besar. Kelas tinggi barakallahu fikum. Disinilah letaknya bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla yang ditunggu-tunggu. Tidak menutup kemungkinan orang yang sudah berada pada puncak yang paling tinggi harus terjun dengan deras ke bawah. menghilang, lenyap, maaf-maaf, kemudian tersalah dan tersesat jalannya. Rahimani warah, Ujiannya itu, ini dia fungsinya. Untuk mengungkap segala apa yang tersembunyi. Misalkan taruhlah ada orang paling atas dalam penilaian kita semua urusan kita arahkan ke dia semua ini karena kita tahu demikian Penilaian lahiriah kita, eh, lahiriahnya, ya begitu. Terus, barakallahu fikum. Tiba-tiba tadi, dalam kondisi semuanya terarah kepadanya, merosot ke bawah, jatuh. Dengan kita tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga, tidak pernah terbayang begini ya? Kan ada yang heran, ada yang aduh, tidak nerima. Masa sih? Misalkan. Ini kita di dalam hidup loh. Semua kemungkinan itu akan bisa terjadi. Pada siapapun dia barakallahu fikum. Tapi sudah kita gambarkan tadi di depan. Sebagaimana kesabaran yang kita harapkan ketika belajar itu adalah natijah sebuah nilai. Dari Allah Azza wa Jalla. Karena upaya, upaya, upaya, upaya yang kita lakukan. Sabat keistiqomahan. Itu adalah sebuah nilai yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita sudah berupaya melakukan, melakukan, melakukan, melakukan. Demikian juga di saat kita menemukan orang yang sudah tinggi, terjun payung ke bawah. Itu juga nilai yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Di saat dia melakukan-melakukan dalam kondisi kita tidak pernah tahu. Tapi itu adalah akibat. Barakallahu fikum. Sampai dia begitu sejauh mungkin terjunnya. Kita menemukan hal-hal yang aneh pada dirinya. Pada dirinya barakallahu fikum. Kemarin begini kok sekarang. Kemarin begini kok sekarang dia. Dia dulu yang mengajari saya bagaimana kalau kita salah untuk cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus demikian. Dia yang mendidik, dia yang mengajari, dia yang... Kok 180 derajat misalkan. Ketahuilah. Ini adalah sebuah pembelajaran buat kita. Dan ini tidak mungkin akan begitu lenyap. Tiba-tiba dengan tampak melalui sebab. Ini adalah akibat barakallahu fikum. Ini adalah natijah sebuah nilai. Dari apa yang tersimpan pada dirinya kita tidak pernah tahu. Apa yang ada di dalam benaknya kita tidak pernah mengetahui. Apalagi kalau terkait dengan urusan amalan hatinya. Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahuinya. Kemudian barakallahu fikum dirinya tentunya. Kita tidak pernah tahu, tidak kan? Nah, melalui ujian itu, melalui cobaan itu, Allah akan mengungkap. Ingin mengungkapkan, ini loh jati diri orang ini, agar orang-orang yang Allah inginkan keselamatan, selamat darinya. Bisa lepas darinya, barakallahu fikum. Tidak kemudian dia terbawa olehnya Sekali lagi, itu adalah natijah nilai dari Allah Azza wa Jalla. Maka apapun yang kita inginkan di dalam hidup ini tidak boleh terarah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. saya ingin sabar ya akhi. Saya kepingin menjadi seorang al-ab nanti. Menjadi ab yang begini, yang begitu. Yang um, oh kepingin nanti apa yang Anda hayalkan itu adalah natijah, natijah, natijah, natijah. Nilai. Tapi kan ada proses untuk sampai kepada nilai yang baik dan bagus tersebut. Ia harus mulai belajar. Merubah diri. Terus belajar sabar, perjalanan walaupun jatuh bangun. Terus demikian. Ma'asyarah talabatil ilm. Ini yang kita maksudkan. Di saat berbicara tentang persoalan kiat sabar. Kiat kemudian untuk sabar. Pertama kali yang harus kita ketahui. Adalah kesabaran yang kita harapkan ketika belajar. Itu adalah natijah nilai dari Allah Azza wa Jalla. Keistiqomahan padanya adalah nilai dari Allah Azza wa Jalla karena kita melakukan upaya, usaha-usaha di saat kita belajar ilmu agama. Semoga apa yang saya sampaikan dari beberapa poin ini bisa tergambar barakallahu fikum bahwa kesabaran yang kita harapkan adalah sebuah natijah dari Allah Azza wa Jalla keistiqomahan yang kita harapkan adalah sebuah nilai dari Allah Azza wa Jalla yang kita buktikan untuk kepada nilai itu melalui usaha, usaha, usaha dan usaha. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu dan menolong kita untuk mewujudkan upaya dan usaha menuju kesabaran tersebut dan menuju keistiqomahan dalam belajar agamanya. Karena di masa-masa sekarang ini, kesabaran dan keistiqomahan dalam mengkaji dan mendalami, mengamalkan agama Allah, sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Barakallah fikum. Tentunya kepada Allah Azza wa kita selalu meminta. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keistiqomah, Ya Allah, anugerahkan kepada guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, kesabaran untuk membimbing kami, mengajarkan kami, dan seterusnya. Ini adalah barakallahu fikum dari sekian langkah dan upaya untuk mendapatkan hasil nilai kesabaran dan sabat dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan penutup, ketahuilah ya thalabatul ilm, orang yang seperti antum semuanya, dimanapun mereka berada, ini semuanya dengan taufik dari Allah. Harus dijaga. Harus dilindungi nikmat ini. Bagaimana cara melindunginya? Jaga keikhlasan kita baik-baik jangan kita melakukan hal yang itu merupakan pelanggaran terhadap agama. Hormati aturan-aturan yang dibimbingkan oleh guru kita. Semuanya adalah insya Allah menuju kebaikan kita. Dan ingat, taufik Allah Azza wa Jalla ini harus dijaga dan dilindungi. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Semuanya apa yang didengar dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan kebaikan padanya semata-mata fadlum minallahi azza wa jalla rahimani wa rahimakumullah kesalahan dari diri dan syaitan. Astagfirullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dan nasihat dari Ustazuna Al-Fadil dan kita mengucapkan jazakumullah khairan ya ustazana semoga Allah selalu menjaga antum dan memberikan kesehatan. Hmm. Allahumma amin. Di sini kita akan masuk pada sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Barakallahu Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua barakallahu untuk bisa mengamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh beliau kepada kita semua. Nah, ada beberapa atau cukup banyak Ustaz pertanyaan yang masuk. Kita akan membaca sebagiannya. Bismillah. Afan Ustaz, bagaimana solusinya kalau kita sedang futur. Bismillah terkait dengan apa yang ditanyakan. Ada sebuah riwayat dari Nabi alaihi salatu yang menjelaskan bahwa likulli amalin syarrah. Walikulli syarratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Dan bersamaan dengan semangat itu ada masa-masa futur tembe, toyo, tidak lagi terlihat di depan, mundur ke belakang, di dalam soft taruhlah ya. Semakin mundur, misalkan dalam amalan, kelihatan. Tuh. Nabi alaihi salatu wassalam tidak kemudian mengingkari, menjatuhkan orang yang punya futur tersebut. Tapi beliau memberikan sebuah bimbingan. Memberikan sebuah bimbingan. Barakallahu fikum. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Faman kanat fatratuhu ila sunnati. Faqadih tadah siapapun yang masa futurnya itu membawa dia atau dia berada dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tur, misalkan tadi kita gambarkan semangat di depan, kemudian mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Tapi dia berada dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dia cari, dia coba. Ada temannya memberikan bantuan, ada ini terus berupaya. Selama dia, misalkan bosan, eh, bukan bosan ya, semangatnya ketika memurajaah Al-Qur'annya kok dia coba mengalihkannya untuk menghafal hadis Nabi alaihi salatu atau membaca kitab dan seterusnya yang berguna dan bermanfaat dan tidak keluar dari tuntunan Nabi alaihi orang yang seperti ini faqadih dada. Dia telah mendapatkan petunjuk. Ini yang pertama. Artinya sifat futur itu akan menyertai sifat-sifat atau semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian menafikan atau mencela, beliau memberikan bimbingan. Barang siapa yang masa futurnya ini mengarahkan kepada terjaganya sunnah kepada sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang lain, maka fakodih dada. Tapi sebalik, Bila dia keluar dari itu, inilah yang akan binasa. Lambat laun kok ya kelihatan masuk belajar malas, sudah kelihatan tidak semangat lagi. Ya. Sering sering alfa ya diingatkan sama saudaranya, sama ustadznya. Sudah tidak mampu dia. Keluar. Malam-malam bablas, lari. Ya. Dari gerbang pergi. Kemudian menghilang. Lah, inilah tutur yang membahayakan dirinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ada di sini yang saya ingatkan tadi di depan. Di saat kita berada pada lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, yang membimbing kita, orang-orang yang baik, ini harus dijaga dengan sepenuh upaya menjaganya barakallahu fikum. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang akan bisa menjadi penasehat yang menegur kita tatkala terjadi perubahan. Tadi semangat, kemudian butuh. Misalkan, selama kita berada, insya Allah, Allah wa wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan kita. Orang yang bila kita melihat ada orang yang futur seperti ini, jangan sampai kemudian kita mengucilkannya karena futurnya. Kemudian kita tidak lagi menemani dia, tidak lagi memberikan. Jangan. Siapapun yang selama dia berada pada lingkungan yang baik, maka kita harus menyodorkan diri untuk membantu dan mengeluarkan dari beban apapun yang dirasakan. Inilah bentuk ta'awun kita fi ta'atillah azza wa jalla. Kita melihat teman futur, kita berupaya untuk kemudian menyelamatkan dia. Jangan sampai setan membawa futurnya ini kepada hal yang membahayakannya. Maka kiat tentunya selain berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sabarkan dirimu bersama teman yang baik, di lingkungan yang baik, dengan guru yang baik. Insya Allah ini yang akan bisa mengobati sifat futur tersebut. Rahimani wa rahimakumullah biidnillah. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan ya Ustazana. Iya. Ada pertanyaan berikutnya. Mohon bimbingannya Ustaz. Selama ini hubungan saya dengan orang tua, terkhusus bapak atau ayah, tidak terlalu bagus. Karena pendapat saya dan ayah atau bapak selalu bertentangan saya juga merasa selalu dituntut ini dan itu. Merasa dikekang. Apakah salah jika saya selalu menentang karena tidak sependapat? Bagus. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa hak yang paling besar yang harus kita tunaikan di dalam hidup. Ba'da haqqillahi wa rasulih. Setelah hak Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hak kedua orang tua. Ba'da haqqillahi wa rasulihi adalah hak kedua orang tua kita barakallahu fikum. Tentunya hak kedua orang tua kita adalah berbakti kepadanya. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan nas-nas yang terkait dengan ini adalah sangat-sangat banyak wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Bakti kepada kedua orang tua tentunya punya batasan. Yang memberikan batasannya adalah syariat. sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan sebuah kenyataan yang mungkin terjadi dan telah terjadi di saat kedua orang tua memaksakan. Wa in jahadaka ala an tusyrika. Keduanya memaksakan dirimu untuk kufur kepada Allah Kalau terjadi pada diri kita di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla konsepnya. Kalau keduanya memaksakan engkau untuk kufur kepada Allah. Musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Fala jangan engkau taati keduanya. Jangan engkau mentaati keduanya. Namun, di balik larangan yang besar ini, ada pesan dari Allah Azza wa Jalla. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau keduanya mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan. Ini terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kalau keduanya mengajak untuk kufur syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Namun Anda tetap harus bergaul bersama keduanya di dunia ini ma'ruf dengan cara yang baik. Ini catatan yang sangat penting Barakallah. Jangan sampai di saat kita tidak memperhatikan wasahibuhuma di dunia ma'rufah berakibat fatal pada diri kita. Pertama, kedua orang tua kita terlahir dalam kondisi muslim. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keimanan dan keislamannya ini, banyak kesalahan dan kekeliruan yang kita jumpai, yang kita temukan. Alhamdulillah, kita sebagai anak telah mendapatkan hidayah kepada Islam yang benar, kepada Islam yang lurus. Di situ sesungguhnya ada pesan agar Anda, wahai sang anak, harus berupaya agar kedua orang tua Anda ini mendapatkan hidayah seperti Anda. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Apa yang harus diperbuat oleh seorang anak ini? Di saat dia telah atau lebih dahulu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla mendahului kedua orang tua. Maka dia dituntut untuk mewujudkan baktinya kepada keduanya. Dan dia dituntut untuk berupaya menebar kebaikan dan hidayah kepada kedua orang tuanya. Akhlak-akhlak yang dulunya mungkin anak ini terkenal di hadapan al-ab dan al-um dengan watak-watak, dengan sifat-sifat yang jelek, berubah dengan hidayah dan taufik. Semuanya berubah. Maka dia pertama kali yang harus dia lakukan. huma fid dunia ma'rufah. Semua bentuk ma'ruf dia harus tempuh dan dia harus lakukan. Kalau ini sudah dilakukan oleh seorang anak, berharap, berharap hidayah itu menyambut kedua orang tua kita. Barakallah Kalau suatu ketika dan suatu saat menemukan kedua orang tua. Ya, kalau bahasa sang penanya tadi, menuntut ini, menuntut itu, barakallahu fikum. Apalagi kalau misalkan bersilang pendapat bersama kita. Taruhlah dalam urusan ad-din agama. Termasuk kesalahan dan kekeliruan fatal dengan itu kemudian menghancurkan wasahib huma di dunia ma'rufah. Berakhlak yang tidak bagus. Dengan adanya khilaf itu kok sabarnya kurang. Akhlak monggo-monggonya kepada kedua orang tuanya lenyap. Banyak hal yang hilang. Oh, ini salah dah kebaikan akhlak yang agung dan mulia yang engkau telah terapkan sebelum adanya sebelum ada ya mungkin orang tua tidak nerima, orang tua begini, tetap engkau jaga. Tetap engkau pelihara barakallahu fikum. Kita tidak boleh untuk menerima arahan, bimbingan, ucapan dia yang menyelisihi tuntunan agama. Sebatas ini yang harus kita wujudkan. Barakallah fikum. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah belajar agama Allah Azza wa Jalla. Sudah mengerti dalil. Abinya sedikit dibantah. Uminya dibantah. Ini dalilnya Ini. Wasahibhuma fid dunia ma'rufah. Engkau perlihatkan akhlak. Engkau perlihatkan adab engkau menyodorkan diri bahwa ini anak yang soleh yang akan menyelamatkan al-ab dan yang akan menyelamatkan al-um melalui akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Barakallahu fikum. Insya Allah. Kalau ini yang kita jaga. Dan ini yang kita terapkan di rumah. Biiznillah. Ketika muncul silang pendapat barakallahu fikum. Lalu dia tetap kemudian mengarahkan kepada kita, artinya artinya menghormati kita, menghargai kita, tapi di saat akhlak kita muncul berbeda dari yang tadi, berbeda dari yang kemarin. Ini catatan besar barakallahu fikum. Maka sekali lagi ini yang harus dijaga dan diperhatikan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa terkait dengan orang kafir mengajak memaksa untuk menuju kekafiran. Sedemikian rupa pesan Allah Azza wa Jalla. Ini harus dijaga, dijaga, dan dijaga. Insya Allah dengan kita menjaga ini, semoga menjadi sabil jalan untuk mendapatkan petunjuk kedua orang tua kita. Rahimani wa rahimakumullah. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khairan ya Ustazana atas nasihat dan bimbingannya. Barakallahu fikum. Eh, sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk pertanyaan atau sesi pertanyaan atau soal pertanya jawab kami cukupkan sampai di sini karena sudah mendekati waktu sholat zuhur jadi kita diminta untuk bersiap-siap Kurang lebihnya demikian barakallahu fikum eh, acara kita pada hari ini. Semoga acara ini memberikan pencerahan kepada kita semua, memberikan barakallahu fikum eh, asbab hidayah dan taufik kepada kita semua dan kita bisa mengamalkan apa yang dinasihatkan dan dibimbingkan oleh beliau. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiikum.